Alhamdulillahirrahmanirrahim Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada Saat ini kita pun telah bersama dengan KH Abdullah Gimastiar Langsung dari Masjid Darul Tauhid Bandung Selamat menyimak Sahabat MK Wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billah Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Mayyahdillahu yahdillahu falamudillalah Wa mayyudlil yudlil falahadiyalah اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله اللهم نور قلوبنا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك بنور معرفتك كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم افتح لنا حكمتك يا الله wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram wahai yang maha menatap berkahi majlis ini catatkan siapapun yang hadir yang menyimak yang berniat hadir menjadi ahlul ma'rifah kepadamu ya Allah ahlul yakin padamu ya Allah golongkan kami menjadi hamba yang istiqomah hamba yang benar-benar penuh berkah takobal minna ya Allah innaka antas samiun alim amin ya rabbal alamin hadirin mohon maaf terlambat karena baru tiba dari Jakarta Pan di bawah berangkat tadi jam 10 mengejar pertemuan di Majelis Ulama Pusat sehubungan dengan kegiatan 17 Desember ini dan kembali setengah empat Alhamdulillah bisa pas adan Isa tadi sampai di sini Masya Allah banyak yang heran bagaimana mungkin biasanya lima jam ditempuh dalam dua setengah jam dua jam tiga perempat itulah pertolongan Allah padahal tidak dikawal tapi masuk dalam mobil polisi itulah dengan segala Alhamdulillah selalu ada cara Allah menolong kesimpulan tanggal pertemuan tadi diikuti oleh Ketua Majelis Ulama Kiai Haji Ma'ruf Amin, sekjennya, juga para ulama dan tokoh-tokoh pimpinan ormas atau yang mewakili banyak sehingga kegiatan tanggal 17 ini diinisiasi oleh Majelis Ulama didukung oleh para ormas-ormas Islam setidaknya yang hadir tadi juga pemerintah mengizinkan tidak keberatan ini tidak ada muatan politik kecuali satu saja Indonesia bersatu membela Palestina sebetulnya tanggal 17 Desember itu saya baru tahu bahwa Kementerian Pertahanan ada kegiatan di Monas tetapi mengetahui akan adanya kegiatan bela Palestina ini maka kegiatan mereka diundur menjadi minggu depan karena kalau bareng menjadi tidak nyaman karena di sana ada hiburan-hiburan sedang kita serius. Ini bukan pesanan pemerintah, tapi ini murni inisiatif dari majelis ulama yang didukung oleh ormas-ormas Islam. Alhamdulillah disepakati bahwa tanggal 17 diharapkan banyak yang hadir. Darut Tauhid menyediakan 100 bus walaupun baru terkumpul 75 80 ya saudara bisa ikut daftar kapasitasnya 5000 diharapkan berangkat hari Sabtu malam minggu tengah malam dengan harapan jam 4 subuh sudah di Istiqlal bisa itikaf sholat subuh istirahat, persiapan, konsolidasi, sarapan, dan jam 6 sudah merapat di lokasi di Monas. Mungkin akan banyak ya, walaupun persiapannya hanya lima hari. Terserah Allah saja. Yang penting diterima oleh Allah kegiatan ini jadi amal soleh, umur ma'ruf nahi mungkar ada yang mau ikut insyaallah dari kuningan berapa bis 10 bis alhamdulillah diusahakan cabang-cabang Darut Tauhid juga mengirim bisa 10 bis 10 bis dan orang mengenalnya Darut Tauhid ini bagian bersih-bersih BRTT bersih, rapi, tertib, teratur tidak keren memang bahwa Pengki dan sapu lidi tetapi mudah-mudahan ada manfaatnya baik rekan-rekan sekalian ini akan membahas tentang fenomena Donald Trump ini dari beberapa sisi satu Donald Trump ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang membuat Donald Trump selain Allah penciptanya. Tidak boleh menganggap ada pencipta yang lain karena tidak ada. Ibu bapak Donald Trump itu tidak menciptakan hanya jadi jalan saja terwujudnya Donald Trump ini. Ini akidah hadirin. Segala-gala adalah ciptaan Allah. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah yang menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikinnya. Surat Qaf ayat 6 16, ya. maaf. Donald Trump adalah makhluk ciptaan Allah dan makhluk yang diurus oleh Allah setiap saat. Donald Trump tidak tahu bagaimana menumbuhkan rambutnya yang pirang itu tidak tahu bagaimana mengurus tubuhnya dengan seksama tapi Allah lah yang maha mengurus nikmat pertama dalam hidup kita adalah nikmat penciptaan nikmat selanjutnya nikmat pengurusan karena diciptakan tidak diurus pasti berakhir kita ini sampai sekarang diurus Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman artinya mencukupi walaupun tidak beriman kepada Allah kalau ar-Rahim itu sifat kasih sayang Allah untuk orang yang beriman yang tidak iman juga sama ciptaan Allah sama Benyamin Netanyahu itu eh, semua yang ada termasuk kita ciptaan Allah dan diurus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 Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kulillahumma malikal mulk, Tuktil mulka mantasya ah, Allah yang memberikan kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki. Sama, semua kekuasaan, kerajaan Allah yang menetapkan. Tidak harus pintar, kalau Allah mau kasih saja pada waktunya Allah mengambil watanzi'ul kami kami ya. Allah ambil, ambil tidak ada yang bisa nahan kalau Allah memberikan tidak bisa dicegah kalau Allah mengambil tidak bisa ditolak ketua dewan mau diambil jabatannya ambil Allah menghendaki kebuka aibnya terbuka Allah inginkan tetapkan jadi narap jadi terdakwa duduk di pesakitan tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya juga kemuliaan dan kehinaan kalau Allah mau mengangkat derajat seseorang naik saja walaupun dihina oleh siapapun naik terus tidak ngepek penghinaan orang karena yang berefek itu cuma satu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala juga kalau Allah mau menghinakan seseorang hina saja walaupun orang berusaha muji nah, tinggal dibuka aib dibuka dosa jatuh makanya tidak usah sibuk cari kemuliaan dalam pandangan manusia cari kemuliaan dalam pandangan Allah bekal mulia betulan Jadi Donald Trump, Obama itu ketentuan Allah. Kita tidak usah tegang mm, dengan pilkada pilpres di negara lain karena pertama bukan negara kita, dua tergang juga tidak ngepek apa-apa. Satu ciptaan Allah dua diurus Allah, tiga jadi presidennya juga dengan izin Allah, yang keempat nyeletuk kemarin itu keputusan uh, Donald Trump mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. <clears throat> Ini izin Allah bicara gitu, walaupun Allah tentu tidak ridho dengan perbuatannya, tapi pasti banyak hikmah. Satu, karena ucapannya ini secara universal di dunia ini pelanggaran atas kesepakatan bahwa Israel adalah penjajah menjajah sebagian bumi Palestina sudah banyak resolusi yang dikeluarkan tetapi di, di, dibantah bukan dibantah di apa tidak dihiraukan dia terus saja karena ada backingnya duniawi juga sekarang backingnya sudah menjelaskan topengnya dibuka berarti memang mendukung penjajahan mendukung penindasan mendukung e, perampasan hak-hak ini pelanggaran atas hukum-hukum internasional selain hukum-hukum eh, hukum-hukum uh, asasi manusia dan juga Indonesia saudara pernah dengar ini tidak bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan sebab itu penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 masih ingat? ada yang nyangka bagaimana ah, hafal itu ya daya ingat karunia Allah karena tadi saya baca sebelum kesini hadirin izin Allah bagi orang beriman semua kejadian itu menguntungkan kalau benar menyikapinya satu dengan adanya kejadian itu Allah membuka file tentang Palestina menjadi perhatian semua orang di dunia ada penjajahan yang tidak diselesaikan Afrika Selatan sudah selesai apartheidnya ini apartheid ada perampasan perampokan penistaan yang dibiarkan oleh seluruh penduduk bumi ini semua sekarang fokus memikirkan Palestina dan file-file Palestina dibuka kita bisa lihat sekarang dengan mudah bagaimana tentara Israel yang pengecut itu menangkapi anak-anak kecil membekam bukan membekam ini ngebekem maksudnya apa Terbahasa bahasa Indonesia nya membekap <laughs> salah ngomong hadir memukuli ibu-ibu wah sangat pengecut lah ya yang dalam Islam tidak dikenal prajurit Islam menganiaya anak kecil orang tua wanita ini pengecut sekali sekarang nampak saya baru lihat juga tayangan tentang siapa Kori yang terbunuh yang seorang Amerika yang tadi saya sebarkan filmnya Masya Allah wanita yang berjuang meninggalkan ibu bapaknya untuk tinggal bersama orang Palestina orang Barat ini belajar bahasa Arab, belajar Quran. Bulldozer datang, dihalangi oleh badannya. Dilindas dan meninggal. Kita bisa melihat bagaimana tindakan seperti itu. Sebentar. Namanya Rachel Alien Kori, benar Kori Saudara nanti harus lihat bagaimana dari kecil dia sudah menginginkan hidup bermanfaat bagi orang lain. Membesar dia tinggal dengan anak-anak Palestina. Allah menggerakkan wanita ini walau bukan lahir dari keluarga Islam. Sampai memasang badan dan bulldozer memang tidak punya mata. Tapi supirnya tentara Israel melihatnya terbunuh sekarang dibuka kembali bagaimana kejahatan demi kejahatan saya kira ini cara Allah membuka bagaimana kebiadaban yang terjadi yang mungkin sebelumnya luput hikmah lainnya dunia diguncangkan para pemimpin ketahuan sekarang siapa yang berpihak kepada keadilan, berpihak kemanusiaan, berpihak kepada kepura-puraan nampak. Di sini kita bisa melihat hikmah lainnya umat Islam sekarang seakan tersentak tentang kepedulian kita rakyat Palestina. Hampir di mana-mana sekarang tersentak. Kalau tidak, kita hampir tidak ingat bahwa Al-Qud Masjidil Aqsa adalah salah satu yang tertulis di Al-Quran tempat Rasulullah hijrah maaf Mi'raj Isra Mi'raj bahwa bumi Syams ini benar-benar disebut-sebut oleh Rasulullah SAW ini kesempatan bagi kita untuk lebih memahami dan memahamkan yang lain ke anak bagi yang sudah punya anak ke adik, kakak, teman sehingga kita ingat salah satu amanah yang belum tuntas yaitu Palestina dan ini kesempatan pula bagi kita untuk beramal soleh mendoakan jangan meremehkan doa hadirin walaupun sembunyi tidak ada yang tahu Allah pasti tahu walaupun pakai bahasa Indonesia bahasa Indonesia juga ciptaan Allah liri mungkin sepatah doa lulus Allah maha mendengar mungkin dengan doa itu satu peluru meleset mungkin dengan doa itu yang tadinya penakut jadi pemberani mungkin dengan doa yang tadinya mau berbuat zolim tidak jadi Mungkin dengan doa saudara yang tadinya akan ditangkap lolos, mungkin yang sudah luka dengan doa saudara jadi ridho menerima kepedihan, mungkin dengan doa saudara yang wafat semakin bulat jadi suhada, ibu yang ditinggal anaknya wafat jadi lega hatinya. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah mengabulkan tapi yang pasti tidak akan disia-siakan doa kita. Doa untuk saudara di Palestina ke sana bermanfaat dan saat yang sama malaikat doakan yang sama kebaikan untuk kita. Masya Allah. Luar biasa ini hikmahnya. Yang berbahaya adalah satu, kita tidak nambah iman dari kejadian ini kita menjadi wah akan menang itu Palestina seakan-akan Israel itu besar apalagi didukung oleh adik kuasa harus ingat semuanya itu ada dalam genggaman Allah menang kalah itu adalah Allah yang menentukan dipergilirkan bukankah sejarah begitu kurang bagaimana dulu hebatnya Roma habis kurang bagaimana hebatnya dulu negara-negara yang ada kuasa kalau Allah mau selesaikan selesaikan saja maka jangan pernah kagum kepada persenjataan kekuasaan nah, semuanya ini kecil bagi Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan sampai melihat ada yang hebat sehingga melupakan yang maha hebat Jangan sampai sibuk kepada manusia, nama orang, pemimpin ini. Sampai lupa kepada Allah yang menciptakan dan menggenggam. Salah seorang pimpinan Hamas pernah berkata, apa yang ditakuti dari mati? Semua orang sedang menanti kematian. Sama saja ada yang mati karena sakit jantung, mati karena tertabrak, mati karena diare, mati karena malaria, mati karena terjatuh, dan mati ditembak, dihantam oleh apa apa Apache itu oh, helikopter. Sama saja, setiap orang sedang menanti kematiannya. Dan saya memilih mati oleh apa cek begitu. Kita semua pasti mati bukan hanya di Palestina yang wafat, benar? Saat di sana tertembak empat orang, di sini sudah berapa orang yang meninggal? Benarkah? Tapi yang membuat kematian tidak menakutkan itu karena iman. Kalau orang sudah imannya kuat, lihat dunia ini gak ada apa-apanya. Hanya tempat mampir, tidak mempesona mobil-mobil bagus yang dilihat hisabnya bukan tidak boleh punya tapi manfaatnya apa tidak silau dengan dunia ini tidak iri dengan dunia yang Allah bagikan kepada yang lain tidak bangga dengan apa yang Allah berikan kepadanya tidak berat ketika diambil kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak kagum melihat orang kaya pejabat berpangkat biasa saja semua cuman hamba Allah yang dititipi topeng berbeda. Dunia tidak mengagumkan sama sekali. Itu ciri orang beriman. Dan ciri orang iman lainnya adalah selalu banyak ingat akhirat. Selalu membayangkan kehidupan surga walaupun belum pernah kita jalani. Dan tahu yakin beratnya azab neraka. Yakin itu sehingga kalau memperbuat maksiat ah, bahaya neraka itu jadi ngerem nah harusnya kejadian-kejadian ini nambah iman yang kedua nambah amal soleh seperti yang tadi dikatakan nambah sedekah kita nambah doa kita termasuk nanti berangkat ke sana saudara lihat saya sekarang nggak pakai jam dan cincin ya cincin tadi dilelang di Al-Multajam Alhamdulillah cincin itu dari Medina cincin biasa saja hanya ada tanda-tandanya seperti dulu mirip pasukannya Turki waktu menyerbu Konstantinopel 15 juta laku saya tidak mau bilangin berapa modalnya ya 15 juta laku sebuah cincin sedekah semua ah senang saya ngeluarin cincin yang tidak seberapa harganya tapi menjadi 15 juta untuk sedekah ke Palestina ya Pondokina kemarin ada jam buka ini jam itu pemberian seseorang hamba Allah di Mekah lelang oleh Ustadz Bahtiar Nasir dan Ipo paku 99 juta saya tidak tahu tangan saya 100 juta lebih hadirin Alhamdulillah tidak juga saya sampaikan berapa modalnya ya. senang lihat orang banyak beramal soleh ayo jangan gak kebagian juga salah satu amal soleh kita stop membelanjakan uang kita untuk mendukung kejaliman. Periksa sekarang sampo, sabun, telusuri, kosmetik bagi yang pakai kosmetik. Semua periksa yang kira-kira kita tidak yakin, carilah yang paling yakin kehalalannya, kebaikannya minum, makan, pakaian. Ayo, ini supaya jadi amal soleh. Siap semuanya? Mereka takut kalau diboykot itu. Tapi kita kadang tidak konsisten. Sekarang harus konsisten. Semaksimal yang kita sanggup lakukan. Yang ketiga, tawal sobil hak. Ini kesempatan bagi kita dakwah status, tulisan, obrolan, terus ingatkan tentang kewajiban kita untuk berbuat sesuatu. Jangan sampai kita diam, tidak mengerti dan tidak membuat orang mengerti. Itu diantaranya sahabat-sahabat sekalian. Dan yang keempat, tawa sobi sober. Bagaimana kejadian ini bisa membuat kita punya kesabaran yang lebih tinggi sabar dalam taat sabar dalam menjauhi maksiat sabar dalam menghadapi kepahitan besok berangkat ke sana semuanya harus sabar kumpul jam 10 malam ngantuk antri naik bus itu sudah yang kita lakukan tahun lalu berangkat di jalan pagi-pagi sudah di sana selesai nyapu lagi orang bubar kita masih nyapu ah ini mujahadah kesabaran mungkin tidak ada yang memotret saudara tidak apa-apa selfie saja tapi kalau takut merusak amal nikmati bagaimana penilaian Allah subhanahu wa ta'ala jangan kebanyakan selfie-nya mengut sampahnya cuma satu selfie-nya 50 hadirin A sangat berharap akan terjadi perubahan mungkin Allah akan memerdekakan Palestina lebih dekat lagi ada tahapan-tahapan yang diharapkan bisa dilakukan nah, saya bersyukur di Oki Konferensi organisasi konferensi Islam itu sudah lebih keras dan mudah-mudahan lebih nyata tindakannya. Tapi yang paling penting apa yang kita lakukan? Benar? Insya Allah. Setidaknya saya pakai sel ini ada perubahan. Di Darul Tauhid, insya Allah selama satu bulan diusahakan pakai sel seperti ini Palestina dan Indonesia saudara juga boleh pergi ke kampus kemana mudah-mudahan ini bagian dari dakwah kita berani tidak pakai sel ke kampus pakai sel bagus yang bahaya itu tidak berpakaian ya Silakan bacakan Ustaz. Surat Ali Imran ayat 140 141. 140 141 silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين Jika kamu pada perang Uhud mendapatkan luka, Maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Semua pertempuran disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada peluru yang melesat kecuali dengan izin Allah dan tidak ada yang kena juga kecuali dengan izin Allah. Semua kematian yang terjadi pasti biiznillah pasti dicabut nyawanya oleh malaikat Israel dengan izin Allah Ali Imran 145 mau dibacakan juga ya silakan jadi sebetulnya di Palestina itu secara hakikat lebih lebih beruntung daripada kita di sana tekanan ancaman boleh jadi membuat semakin berlindung ke Allah. Benar? Semakin tawakal kepada Allah, semakin bercita-cita menjadi suhada, semakin cita-cita jadi ahli sorga. Kepahitan demi kepahitan menggugurkan dosa-dosanya. Kita serba enak, gampang lupa kepada Allah. Di sana listrik susah, Malam-malam anak-anak lebih banyak merojaah Quran. Di sini malam-malam lebih banyak nonton TV. Di sana sinyal susah, pulsa mahal, susah main WA keseringan. Di sini bisa jadi Tuhan apa itu? Lengket siang dan malam. Di sana mungkin yang lengket itu Al-Qur'an. Masjid Darut Tauhid izin Allah yang ada di jalur Gaza sekitar 117 santrinya sudah ada yang hafiz sekarang. Padahal baru dua tahun. Kita ada susah di sini. Silakan Ustaz. Surat Ali Imran 145 dan surat Al-Anfal 17 dan 8, 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله مؤمن موهن كيد الكافرين dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya barang siapa menghendaki pahala dunia niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah lah yang membunuh mereka dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar akan tetapi Allah lah yang melempar Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik sungguh Allah maha mendengar lagi maha mengetahui demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu dan sungguh Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir Nah begitu hadirin jadi dalam pertempuran tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah, pengawasan Allah. Tidak ada yang meninggal kecuali memang yang sudah waktunya meninggal. Ada yang meninggalnya dalam keadaan hina, ada yang ditakdirkan jadi syuhada. Begitupun ketika musuhnya tertembak sudah pasti itu Allah yang menghendaki dia mati. Tapi bagi mereka adalah kebinasaan. kita tidak boleh lepas daripada ayat-ayat Allah seperti ini ini ilmu yang harus kita pahami jangan sampai ada sesuatu yang lepas dari genggaman kekuasaan Allah apapun yang terjadi pasti Allah tahu dan bisa terjadi hanya dengan izin Allah Tadar Bismillahirrahmanirrahim dari Jabir Ibnu Abdullah dan Abu Talha Ibnu Sahal Al-Ansari keduanya meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda Tiadalah seorang muslim yang membiarkan seorang muslim lainnya yang sedang diinjak-injak kehormatannya direndahkan harga dirinya melainkan pastilah Allah membiarkannya pada saat ia sangat memerlukan bantuannya dan tiadalah seorang muslim yang menolong, membela seorang muslim yang sedang direndahkan harga dirinya, diinjak-injak kehormatannya, kecuali pastilah Allah menolongnya pada saat ia sangat memerlukan pertolongannya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dari Nu'man ibnu Yasir radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Perumpamaan orang-orang mukmin dalam cinta mencintai sesama mereka, sayang menyayanginya dan saling mengasihinya adalah seperti satu jasad. Jika salah satu dari anggota badannya mengadu sakit, maka seluruh jasadnya tidak akan bisa tidur dan merasakan demam. Hadis riwayat Imam Muslim. Seyogianya seperti itu. Kepahitan saudara kita di Palestina harusnya membuat kita banyak berpikir, banyak meraba deritanya dan membuat kita ingin berbuat sesuatu. Mudah-mudahan ini menghidupkan hati kita. Masya Allah. Insya Allah banyak hikmah yang didapat bukan? Kalau ada berita jangan luput dari doa ngomong-ngomong Saudara sudah mendoakan saya belum? Gak usah dijawab Karena saya tahu Besar kemungkinan belum Lain kali Kalau lihat sesuatu doa doalah Doa saudara pasti didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Tolong AA Luruskan niatnya bimbing lisannya jadikan yang disampaikannya hanya kebenaran dan bimbing agar bisa mengamalkan kebenaran itu lindungi dari niat yang salah ilmu yang salah amal yang salah coba saudara doa gitu tidak usah dikasih tahu ke saya Allah pasti tahu mungkin saya tergelincir niat mau ria mau ujub tapi dengan doa saudara kejadi Mungkin saya mau berbicara yang sia-sia atau bahkan salah Tapi doa saudara dikabulkan Terjaga Mungkin saya bicara yang belum saya amalkan Tapi dengan doa saudara Saya bisa mengamalkan Gak makan waktu doa begitu Benar? Tetapi malaikat mendoakan yang sama juga bagi saudara Ini amal yang harus kita lakukan berjumpa dengan siapa saja dengan orang tua doa dengan kakak adik doa dengan teman doa dulu jangan abe dari doa ini duduk begini doakan siapa tahu ada yang belum punya jodoh ya Allah berikan jodoh kepada teman eh saya udah ya udahlah nggak apa-apa siapa tahu ada lebihannya Hadirin doa doa. Jangan kikir mendoakan. Siap semuanya? Boleh saya tanya satu lagi? Sudah pada kenalan belum dengan kiri kanan depan belakang? Atulah, ini teh saudara. Kita teh kebanyakan teori kurang perkenalan. Ah, cepetan kenalan. <laughs> Aduh dari jam berapa saudara di sini ya Allah? Yang gini-gini aja harus disuruh. Tuh kan enak, ada yang ngongkosin, ada yang ngasih permen, ada yang nanya punya adik enggak, begini. ya. Lain kali biasakan ya, sila duduk, doa, silaturahim kiri kanan depan belakang. Jangan sampai duduk sebelahan gitu kayak dengan musuh ya. Alhamdulillah. Ternyata kalau diamalkan menyenangkan ya. Ah kalau kita belum bisa melakukan hal yang besar-besar, yang kecil-kecil seperti ini kita lakukan. Baik sahabat sekalian, saya minta maaf kalau hari ini sederhana Sekali lagi diumumkan bagi teman-teman yang mau berangkat. Ada yang sudah daftar belum di sini? Acungkan tangan yang sudah daftar. Nah, iya daftar WA. Cung. Wah saya mau ngitung. Ngacung. Jangan suka ragu-ragu. Dan kalau ngacung nggak usah lihat kiri kanan. Kan tangannya di bawah masing-masing. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada yang berminat daftar? Cung ya bagus yang tidak berangkat juga tidak apa-apa uangnya aja ya atau berangkat enggak uang enggak kumah ya ini kopet pisan tidak boleh nyebut kopet ya kepada saudara yang akan berangkat jadilah seperti seorang mujahid yang tidak memikirkan jadi beban bagi orang lain pemberian bus gratis ya atau makan-makan mengemodal pejuang ya ya maaf kebenaran ya jangan pernah piknik ke Jakarta saya belum pernah lihat Monas umur hidup bawa perbekalan pribadi masing-masing ya makan setidaknya untuk makan malam ngemodal jangan nunggu panitia kemudian pagi siap-siap siang siap diransel minimal roti atau apa kurma bekal jadi kalau nanti memang logistik tidak sampai saudara sudah bisa mengatasi perutnya masing-masing bagus kalau saudara bekal untuk sereguen ya Wah, oh, roti yang banyak jangan ngarep-ngarep diberi nanti setiap orang tawakal kepada temennya nggak ada yang bawa Jangan hadirin Rasa-rasakan seperti di zaman Rasulullah mau berjuang Memodal sendiri, benar? Ini berjuang yang enak Ke Jakarta, bisa dia Coba saudara naik kuda, jalan kaki gitu Berat Masya Allah Maaf cerita tambahan sedikit Pernah ikut berkuda 20 km hadir 20 km Hanya 20 km Masya Allah itu mah nggak bisa bangun boro-boro perang hadirnya mau duduk ke hoream <laughs> saking lemesnya gimana para sahabat 145 km membawa pedang, tombak, tameng, baju besi saya bawa botol minuman gue <laughs> udah gak kuat Masya Allah padahal push up tiap hari Masya Allah betapa pejuang zaman dulu tuh lahir batin kuat ayo siapkan bekal bagi teman-teman yang nggak bisa ikut ke sana nyumbang ya untuk perjuangan ini mudah-mudahan dicatatkan oleh Allah sebagai pejuang tidak sebagai beban siap berangkat pakaian pakaian putih untuk ikhwan nanti saudara dibagi syal Mau gratis atau mau bayar? Jangan mau gratis. Bayar ah. Gitu. Nanti kami bagi. Gratis kan enak. Saudara punya wibawa, benar enggak? Iya mana naon gratis, kan naon gratis, pejuang naon. Aduh ayo miliki izah ya akhwat pakaian bisa agak gelap dan kerudung putih nanti dibagi syal dibagi ikat kepala juga um, obat-obatan bawa masing-masing apa yang menjadi obat pribadi usahakan kita juga ada tim dokter ada ambulan tapi jangan jadi beban sepanjang saudara bisa mengatasinya sendiri. Jangan memaksakan diri bagi yang berpotensi jadi masalah, ya. Karena niat juga sudah bisa berangkat. Harus terdaftar dengan baik. Saudara sudah tahu nomor WA-nya yang mau daftar 0821 ulangi 08 21 ayo sebutin 212121 tiga kali 8062 silakan nama alamat jenis WA ke sana itu pendaftaran kita 5000 maksimal dari sini ya bagi yang nggak kuat ingin transfer ini nomornya BNI Syariah 99 00 99 SSG 556 ayo siapa yang apal hadiahnya umroh 99 00 99 556 kalau mau transfer di ujungnya tambah dengan 017 ya misalkan 100 ribu 100 017 ini untuk menandakan eh, dana perjuangan ini Yayasan DTSSB.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 Berkahilah majelis ini ya Allah Ampuni kami ya Allah Ampuni sebanyak apapun Dosa dan maksiat yang kami lakukan Ya Allah Ampuni semua kemusrikan yang ada di hati kami Ampuni setiap kemunafikan kami ya Allah Ampuni kefasikan kami Ya Allah ampuni dosa yang terang-terangan Dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan Engkau pasti menyaksikan Ampuni sekelam apapun Hidup yang pernah kami jalani Ampuni ya Allah Sehitam apapun masa lalu kami ya Allah Hapuskan aib-aib Yang selama ini kami sembunyikan Engkau pasti tahu Ampuni maksiat mata kami Maksiat pikiran Maksiat tubuh ini ya Allah Ampuni maksiat hati kami Ya Allah Ampuni kezaliman kami kepada orang tua Ampuni semua perilaku buruk kami kepada ibu bapak Allah gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbahuna sigar ampuni ibu bapak kami ya Allah berkahi sisa usianya karuniakan husnul khotimah lapangkan kubur ringankan hisab lindungi dari fitnah kubur Lindungi dari fitnah jahanam Jadikan orang tua kami ahli sorga Ya Allah Ampuni kezaliman kami kepada guru-guru kami Kepada para ulama Kepada hamba-hamba yang menjadi jalan karunia kepada kami Ampuni ya Allah segala sikap kami kepada guru-guru kami Muliakan dan ampuni guru-guru kami ya Allah, Berkahi sisa usianya Berkahi keluarganya Berkahi ilmunya Muliakan keluarga dan keturunannya Dunia dan Ya Allah Ampuni hamba-hambamu yang berbuat kebaikan kepada kami yang terang-terangan yang sembunyi-sembunyi yang mendoakan kebaikan bagi kami sempurnakan ganjarannya ya Allah Ya Allah ampuni dan sayangi hamba-hambamu yang pernah kami zolimi yang pernah kami sakiti sengaja atau tidak sengaja buatlah hatinya memaafkan kami Ya Allah ampuni saudara-saudara kami yang pernah menyakiti kami Ya Allah kami memaafkan mereka Muliakan sisa umurnya Cegah dari kezoliman terhadap siapapun Allah magfir lil mu'minin awal mu'minat Wal muslimin awal muslimat Al ahya'i minkum wal amwat Ya Allah Rabbana hablana min azwatina, wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah yang Maha menggenggam segalanya, karuniakan pendamping terbaik bagi hamba-hamba yang menantikannya ya Allah. Pernikahan penuh berkah, rumah tangga sakinah Titipkan kepada kami keturunan yang soleh soleha Jadikan keluarga kami keluarga mujahid mujahidah Hafiz hafizah Yang istiqomah ya Allah Duhai Allah yang maha menatap Ampuni ketidakpedulian kami kepada saudara-saudara kami yang teraniaya ampuni selama ini kami melupakan saudara kami di Palestina ya Allah ampuni kami kikir mendoakannya ya Allah astagfirullah ya Allah jadikan takdir ini benar-benar membawa keberkahan bagi saudara kami ya Allah berikan perlindunganmu Berikan kekuatan iman bagi saudara-saudara kami. Berikan kemenangan ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau pemilik kemenangan. Bebaskan ya Allah saudara kami di Palestina dari penjajahan. Ya Allah, lepaskan Baitul Aqsa, Masjidul Aqsa dari kaum Yahudi ya Allah. Wahai yang Maha mendengar hanya engkau yang maha kuasa Hanya engkau yang maha perkasa Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'man nasir Cerai berikan kekuatan musuh-musuhmu ya Allah Mereka tiada arti bagimu ya Allah Lulu lantakan kekuatannya ya Allah Kujamkan kegentaran ketakutan terhadap kaum mukminin ya Allah Ya Allah segala-galanya dalam genggamanmu sepenuhnya Engkaulah yang melemahkan siapapun yang kuat Engkaulah yang menggentarkan siapapun yang kau kehendaki Ya Allah menangkan kaum mukminin wal mukminat Allahumma aizal islam wal muslimin Allahumma ansur mujahidin fi palestin Fi kulli makan Ya Allah Allahumma fir lil mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwal doa ya Allah yang maha agung jadikan setiap yang terluka engkau muliakan angkat derajatnya ganti setiap kepedihan dengan kebahagiaan ya Allah jadikan setiap yang wafat jadi suhada ya Allah yang kau masukkan ke sorgamu tanpa hisab Ya Allah tolonglah saudara-saudara kami Berikan kepada kami kesanggupan berbuat Ya Allah Tuntun ya Allah ya Arhamar Rahimin Persatukan umatmu ya Allah Persatukan umatmu ya Karim Rabbana atina min ladunka rahmah Wahai min amrina rasyadah Ya Allah jadikan saat ini saat engkau ijabah doa-doa kami تقبل منا يا أرحم الراحمين إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أمين doalah hadirin masing-masing آمين ya Rabbal Alamin Doa ya Allah sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi'i Berikan kelapangan yang dihimpit kesulitan, kepahitan, kesempitan Ya Allah cukupi hanya dengan rizkimu yang halal barokah Lepaskan dari lilitan hutang piutang ya Allah Cukupi hanya dengan yang berkah Jauhkan dari yang haram dan subhan.